Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fid din, azzakumullah. Masih kita membahas tentang ihsan bagaimana al-ihsan dalam pengamalan Islam secara keseluruhan. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah amal ihsan adapun perbuatan ihsan di sya'ir ta'abbudiyah dalam syiar-syiar ibadah bad'an bittaharati dimulai dengan taharah bersuci dari najis bersuci dari hadat baik hadat besar maupun hadat kecil hadat besar yaitu junub dan bersucinya harus dengan mandi wajib hadas kecil yaitu berba berbagai bentuk ke, eh, pembatal wudhu yang bersucinya ialah dengan tidak perlu mandi padanya allati faradaha Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih di mana Toharoh ini adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya wabayyanaha rasuluh rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga toharoh ini telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayanan mufassala bayanan mufassala dengan keterangan yang rinci fi sunnatihi fi sunnatihi di dalam sunnahnya haitsu qala Allah azza wa jalla di mana Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia telah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ida kumtum ila salati faqsilu wujuhakum apabila kalian bangun untuk menunaikan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian, waidiakum dan juga cucilah tangan-tangan kalian, ilal marafiqi sampai ke siku. Wamsahu usikum dan usaplah kepala-kepala kalian dengan air, air wudhu, warjulaku <coughs> warjulakum ilal ka'baini dan kaki-kaki kalian cucilah kaki-kaki kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Wa kuntum junuban dan kalau kalian dalam keadaan junub haru maka hendaknya kalian bersuci. Junub yaitu keadaan karena keluar mani disengaja atau tidak atau karena berjimak dengan istri dalam keadaan keluar mani ataupun tidak maka itu dinamakan junub kalau kalian dalam keadaan junub hendaknya kalian bersuci dengan mandi yang dinamakan atau yang sering dinamakan mandi junub wa in kuntum marbo dan kalau kalian dalam keadaan sakit Au ala safarin atau kalian dalam keadaan sedang bepergian jauh au jaa ahadum minkum minal ghaiti atau ketika salah seorang dari kalian datang dari tempat berhajat buang air besar ataupun buang air kecil tumun nisaa atau kalian berjima dengan wanita dengan istri walam tajidu ma'an kemudian setelah itu kalian tidak mendapati air fatayammamu dan tayyiba maka hendaknya kalian bertayamum dengan debu yang baik famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu maka dalam bertayamum itu sebagai pengganti wudhu dan sebagai pengganti mandi wajib usaplah wajah-wajah kalian dan usaplah tangan-tangan kalian dengan debu ini surat Al-Ma'idah ayat ke-6 menerangkan tentang al dalam syiar perkara toharoh Kemudian diterangkan oleh Syekh Zaid Al-Madqali Hafizahullah Wasaddada khutahu Fabayyan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah menerangkan farwat taharati tentang kewajiban bersuci sebagai syiar daripada ibadah li ahammiyatiha karena menunjukkan betapa pentingnya taharah itu wa kaifa la takunu muhimmatun dan bagaimana bisa taharah itu tidak menjadi sesuatu yang penting wa ya syartun asasi min syuruti sihhati salawatina padahal toharo kalau oh, itu adalah sesuatu yang merupakan syartun asasi, syarat yang sangat mendasar daripada syarat-syarat kese, eh, kesahihan syarat sahnya sholat kita. Faridatan wa nafilatan Baik sholat yang fardu, yang wajib Maupun sholat yang nafilah yang sunnah wafibal bal bahkan men, toharo itu menjadi syarat sahnya amalan ibadah yang lainnya seperti kapawafi bil baiti seperti contohnya tawaf di Ka'bah di Baitul Muharram wa tilawatil Qur'ani dan membaca Al-Quran wa nahwi dalik dan yang semisal itu. Maka dari itu taharah sangat dipentingkan. Sehingga bersuci dari najis dan bersuci dari hadat ini sangat penting sangat asasi. Sebab sholat kita, tawaf kita, dan amalan-amalan ibadah yang diwajibkan padanya untuk bersuci menjadi tidak sah gara-gara diabaikan padanya perkara kewajiban bertoharoh kewajiban bersuci. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله dan hal ini diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan beliau dan dengan perbuatan beliau. Idh qala fi ta'limihi di mana beliau telah bersabda dalam pengajaran beliau lil musii fi salate kepada orang yang salatnya jelek salatnya itu nggak karuan haitsu qala haitsu qala lahu di mana nabi telah bersabda kepada orang ini yang dilihat sholatnya nggak karuan Nabi perintahkan untuk mengulangi sholatnya kemudian beliau mengajarkan Ida qumta ila salati apabila engkau bangun untuk menunaikan sholat biril wudu'a maka sempurnakanlah olehmu wudu nah ini menunjukkan betapa pentingnya menyempurnakan wudhu' untuk menunaikan sholat Sehingga karena wudhunya tidak sempurna oleh Nabi disuruh mengulang sholatnya sampai tiga kali. Fahamarahu bi'ada'i zibad'in bittaharati Maka Nabi memerintahkan orang ini yang keadaan jahil tidak mengerti cara-cara sholat beliau memerintahkan diadai untuk supaya orang ini memulai menunaikan di pada permulaan ibadah yaitu bittaharah Nabi memerintahkan dia untuk bersuci diajari oleh Nabi cara bersuci. Wa amara ashabahu ayyahduru ayyuhdiru lahuma ma'an di tostin dan Nabi memerintahkan para sahabatnya ayyuhdiru lahu untuk menyediakan bagi Nabi ma'an air fitostin di dalam satu bejana setelah disediakan fatawaddu'a go wa hum ya-, yusyahidun Nabi berwudu di hadapan mereka dengan dilihat oleh mereka guna mengajarkan cara berwudu yang sempurna kepada mereka. Liyahmilu anhu fiqha fiqha taharatihim supaya yahmilu anhu mereka para sahabat Nabi mengambil dari Nabi fiqha toharotihim fiqh cara atau supaya mereka betul-betul paham tentang cara toharoh mereka Bayamalu <coughs> bihi sehingga ketika mereka melihat Nabi berbuat demikian mereka pun beramal dengannya wayuballighuhu ghairahum dan kemudian mereka pun bisa menyampaikan ilmu itu kepada selain mereka wa fi'luhu dan perbuatan nabi seperti ini mempraktekkan cara berwudu di hadapan para sahabatnya itu yu'tabaru bayanan lil ayatil karimati allati fi suratil maidah adalah termasuk daripada atau dianggap sebagai keterangan terhadap ayat yang suci yang sebagaimana tertera dalam surat Al-Maidah seperti yang kita baca tadi. Bentuk praktek daripada ayat Quran dalam hal toharoh. Wa akhbar Allah Azza wa Jalla dan Allah memberitahukan Anau mata faqadal ma'u au faqadatil qudratu ala istiamanihi. bahwasannya kapan saja seseorang itu faqadatil ma'u kehilangan air atau air dalam keadaan tidak ada atau faqadatil qudratu ala istimale atau hilang kemampuannya untuk menggunakan air maksudnya hilang kemampuannya untuk menggunakan air yaitu kondisi tubuhnya tidak sehat sehingga tidak memungkinkan dia untuk mampu menggunakan air berhubung sakit itu kehilangan kemampuan untuk menggunakan air maka kapan saja kamu mengalami kondisi seperti itu falaina an dan tayyiba maka kita wajib untuk bertayamum dengan debu yang baik debu yang bersih fanamsahu wujuhana wa aidiyana maka kita mengusap wajah-wajah kita dengan debu itu dan tangan-tangan kita. Jadi perkara wudhu itu diterangkan secara detail oleh Nabi. Dan perkara cara mandi junub juga diterangkan secara detail oleh para istri Nabi menceritakan bagaimana cara Nabi mandi junub. Istrinya lebih mengerti karena kalau Nabi mandi junub itu ya yang bisa melihat Nabi mandi, mandi junub hanya istrinya. Orang lain kan haram melihatnya karena aurat. Sedangkan Nabi itu Nah, sedangkan istri-istri beliau nah itu melihatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, memanggil para sahabat beliau untuk menyediakan air, air suci dan mensucikan suci dari najis dan mensucikan membersihkan najis dari tubuh kita yaitu kemudian beliau berwudu beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangan beliau dan sampai ke pergelangan tangan dengan menyilang-nyilangkan air ke antara jari jemari beliau. Sampai ke pergelangan tangan. Dimulai kanan dulu, kemudian kiri. Masing-masing tiga kali. Kemudian mulailah setelah itu beliau berkumur-kumur tiga kali. Kemudian dalam berkumur-kumur itu beliau memasukkan air ke mulut dan langsung juga ke sebagiannya dimasukkan ke mulut, sebagiannya dimasukkan ke kedua lubang hidung. Dihirup air itu. Dan terus dikeluarkan juga bersamaan dengan apa yang di mulut dikeluarkan setelah berkumur-kumur. Demikian tiga kali. Kemudian setelah itu beliau membasuh dengan air itu wajah beliau dengan rata dari ujung paling atas wajah yaitu dahi paling atas berbatasan dengan rambut kepala terus rata sampai pinggir-pinggirnya wajah itu menuruti batas uh, rambut kepala, tumbuhnya rambut kepala, sampai ke daun telinga dan sampai di bawah daun telinga berbatasan dengan leher terus sampai ke dagu. Ya. Kemudian air wudhu tersebut segera dipakai sisa air wudhu yang ada di kedua telapak tangan dipakai untuk mengusapkan air wudhu itu ke daun telinga dengan cara memasukkan jari telunjuk, kedua jari telunjuk ke kedua lubang telinga dan setelah itu ibu jari kedua ibu jari dipakai untuk mengusap bagian belakang daun telinga dari bawah daun telinga sampai ke atas daun telinga. ini mengusap apa membasuh muka. Dilakukan demikian tiga kali dengan meratakan air ke seluruh bagian wajah itu dan menyilang-nyilangkan air ke rambut pada eh, jenggot yang tumbuh di dagu dan apa ya, yang tumbuh di sam, uh, pelipis kanan dan pelipis kiri sehingga air itu betul-betul rata kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kedua tangan beliau sampai ke siku. Dan beliau menganjurkan untuk melebihkan. Melebihkan dari batas siku itu. <clears throat> Faman istata'a minkum ayyutila ayyutila ghurratahu eh, inna ummati yatuna yaumal qiyamati kata Nabi ghurran muhajjalina min أثر wudu, faman istataa minkum an yutila ghurratahu falyaf'al Sungguhnya umatku akan datang di hari kiamat ghurran muhajjalin dengan bersinar-sinar pada anggota tubuhnya min ataril wudu karena bekas kena air wudhu karena selalu di dunia berwudu suka berwudu sehingga anggota tubuhnya bersinar-sinar dari anggota tubuh yang dipakai berwudu itu. Maka kata Nabi, barang siapa dari kalian yang ingin memperpanjang sinar uh, pada anggota tubuhnya yang dipakai wudhu itu, maka hendaknya di dilakukan. Jadi kalau batasnya Nabi berwudhu sampai siku dipanjangkan sampai Abu Hurairah memanjangkannya sampai ke ketiak. Nah. Kemudian dimulai dengan tang tel apa, tangan kanan mencucinya tiga kali kemudian tangan kiri tiga kali. Dengan rata, jangan sampai ada yang satu kuku pun yang bagian uh, tangan yang wajib dicuci itu jangan sampai terlewat satu kuku pun sebab kalau satu kuku pun terlewatkan tidak dibasuh tidak terkena air wudhu batal wudhunya dan kalau batal wudhunya ya sholatnya batal kanan dulu kemudian kiri kemudian setelah itu membasuh kepala dengan cara mencelupkan kedua telapak tangan ke air wudhu dan mengusapkan air wudhu itu ke kepala dengan kedua telapak tangan tersebut dimulai dari bagian depan rambut kepala itu yang berbatasan dengan dahi terus dijalankan kedua telapak tangan itu ke belakang sampai ke tengkuk berbatasan dengan tengkuk rambut kepala sampai ke tengkuk terus dikembalikan lagi ke depan ya nah kemudian setelah itu dan ini dilakukan cuma sekali setelah itu membasuh telapak kaki bagian kiri, eh, bagian kanan sampai ke mata kaki tiga kali dan telapak kaki bagian kiri tiga kali dan menutup wudhu beliau dengan mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد Muhammadan abduhu wa warasuluh selesailah pelaksanaan wudhu Walat tadi kalau tadi membasuh muka saya katakan tadi termasuk membasuh kedua daun telinga nah, itu keliru jadi membasuh daun telinga itu ketika membasuh kepala. Selesai mengusap kepala, langsung tanpa mengambil lagi air wudhu, langsung sisa dari air yang nempel itu dipakai membasuh kedua daun telinga dengan cara yang seperti disebutkan tadi yaitu memasukkan kedua jari telunjuk ke kedua lubang telinga, terus mengusap ibu kedua ibu jari ke belakang daun telinga itu menjalankannya dari bagian bawah daun telinga ke atas daun telinga. Ya.